Amma Kita masih bahas tentang nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemarin sudah kita lewat bagian pengertiannya secara bahasa Kita ulangi sedikit. Seperti dikatakan oleh Az-Zajaji, Az-Zajaji bahwa Al-Hayyu khilaful maut, khilaful mayit, Al-Hayyu fi kalam al-Arab khilaful mayit. dikatakan oleh Al-Khattabi Al-Hayyu min sifatillah huwa alladhi lam yazal mawjudan wa bil hayati mawsufan Allah Subhanahu wa taala kata beliau Al-Hayyu yang itu merupakan sifat Allah itu Al-Hayy termasuk sifat Allah taala huwa alladhi lam yazal mawjudan artinya bahwa Allah senantiasa mawjud ada wabil hayati mausufan dan al -hay, dengan haya disifatkan. Ini artinya Allah itu disifati dengan sifat maha hidup. Ini kita sebutkan waktu yang lalu bahwa al-haya, al hayu itu adalah sifat zatiyah yang menunjukkan bahwa zat Allah maha sempurna la yasbiquha al-adam. Tidak didahului oleh ketiadaan. Ini sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. la yata'arraduhu al-nafsu dan tidak pula dihinggapi disentuh oleh kekurangan sehingga dalam ayat surat Al-Kursi itu Allah menyebutkan la ta'khuduhu sinatun wala naum yang menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak disentuh oleh rasa kantuk la ya'tarikuhul maut juga dan tidak digahapi kematian kebinasaan lenyap Kemudian Al-Qayyum Baik, sebelum itu ulangi juga asar dari iman kepada nama Allah Al-Hayyu yang yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki hidup yang maha sempurna maka seperti dalam ayat Al-Kursi itu disebutkan la ta'khuduhu sinatun wala naum, maka sifat hidup yang maha sempurna ini menafikan adanya kantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala atau dibalik dalam ayat Allah menyatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum itu menafikan sinah ngantuk dan menafikan naum ya apa itu namanya itu dalam mengandung konsekuensi diisbatkannya sifat al-hayy bagi Allah subhanahu atau sifat al-hayah bagi Allah subhanahu wa taala. Nah, itu penafian-penafian yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan Allah itu seperti di sini dinafikannya sinah dan naum dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan lawan lawannya, lawan dari sinah tersebut, lawan dari naum tersebut, yakni hayah yang kamilah. Isbat bagi lawan-lawan yang dinafikan ini tadi. Nah, lawannya adalah al-hayah al-kamilah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah SAW Inna Allah la yanam wala yang yambagi an, lahu an yanam Allah itu tidak tidur dan tidak pantas kan tidak mungkin Allah itu di, tidur nah, nah diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan karena Allah adalah Al-Hayy Zat yang maha hidup Sifatnya maha hidup sempurna Memiliki hidup yang maha sempurna Allah pula Yang memberikan kehidupan bagi Makhluk-makhluknya Ada di antara mereka yang Allah berikan Hayah yang daimah Hidup yang abadi ada yang Allah berikan kepada mereka hidup yang abadi. Itu bukan karena mereka memiliki sifat sendiri tapi Allah yang memberi memberikannya. Seperti nama Allah Al-Akhir. Laisa ba'dahu syai' yang tidak ada sesuatu pun setelah setelah Allah. Allah menyebutkan salah satu di antara makhluknya dengan sifat al-akhir, yaumul akhir. Yaumul akhir. Hari yang tidak ada lagi hari setelah setelah itu. Darul akhirah. Negeri yang terakhir, yang tidak ada lagi negeri setelah itu. Dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kekekalan, keabadian dan ke sifatnya seperti itu Allah yang memberikannya. Nah, ini Allah menyanyi kehidupan mereka yang abadi itu adalah dengan Allah yang membuat mereka abadi. Nah. Hmm. Baik, <clears throat> Al-Qayyum dari kata koma di dalam doa Nabi SAW juga ada al-qayyam tapi al-qayyum min al qayyam. Antaranya doa beliau ketika di malam hari sholat malam. secara bahasa Wa man al-qiyam atau qiyam al-azmu. Secara bahasa maknanya adalah al-azmu. Hanya kemauan. Tekad yang kuat. Kadang juga bermakna muhafadah wal islah seperti yang telah lalu. Muhafadah wal islah muhafadah itu bukan sekedar menjaga tapi punya perhatian dan mana lainnya adalah juga terkandung dalamnya al-islah, qawwam Nah, terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan wazan fa'il bentuk mubalaghah dari fa'ilnya Fa'il dari fi'il apa? Qama Yakumu. Qama Yakumu. Yang juga bermakna alladhi mana dama. Maksudnya di sini kata-kata qama kalau kita lihat dalam kamus ya, dalam terjemahan kamus itu kan berderet-deret itu ke bawah. Kadang bermakna koma berdiri. Kadang nanti disambung dengan kalimat apa huruf jar ba, ya, qama bi atau qama ala. Ya, atau qamaan. Nah, itu punya makna tersendiri. Ya, juga dengan masdarnya qiyam. Kadang nanti juga bermakna al-qiyam wukuf, berdiri, berhenti. Tapi juga bukan maknanya lain, bukan itu. Nah, di sini dimaknakan qama yakni fa'il al-qayyum dengan wazan fa'il min qama yaqumu maknanya dama Maknanya dama dawam, terus menerus. Sehingga mereka ada yang mengartikan Al-Qayyum maknanya adalah Ad-Daim. <coughs> Disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan pengertian apa namanya? Ad-Daim la yazulu. Alladhi la yazulu. Nah, yazulu. Nanti beda lagi zala yazalu. Zala yazulu hilang. Ya, maka kalau dikatakan la yazulu berarti tidak hi, tidak hilang, daim. Kalau la yaz <coughs> sama nanti la yazalu <coughs> la yazalu itu maknanya juga tidak lenyap terus menerus Beda pergantiannya dengan laya dulu. Tidak bergeser. Seperti dalam hadis la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa makna al-qayyum ini adalah wasfun min Allah taala wa dzikruhu nafsahu bi annahu al-qa'im bi amri kulli syai'in. Bahwa yang, yang paling tepat menurut Ibnu Jarir al-qayyum artinya adalah wasfun min Allah taala, sifat dari Allah Subhanahu wa taala wa dzikruhu nafsahu dan penyebutannya terhadap dirinya Allah menerangkan tentang dirinya bi annahu alqa'im bahwa dia adalah alqa'im bi amri kulli syai'in nah, qama bi di sini kan berdiri dengan berarti maksudnya mengelola mengatur Maknanya bisa seperti itu. yakni bidzalika al-mutawalli tadbira amriha. Bisa sama seperti itu, mutawalli tadbira amriha. Atau nah, yang bertindak mengatur urusannya. Nah, urusan segala sesuatu itu Allah yang mengatur. makanya kan dalam terjemahan kamus itu dibimbing kita qama bi, qama ala, qama an. Kalau qama an itu minggat, pergi. Seperti perkataan Ibnu Sirin terhadap dua orang ahli bid'ah yang datang kepadanya. Murid an naqra alaik ayatan la wa hadith wala wala kalimunis kalimah la taqumanna anni aw la aqumanna kalian yang minggat atau saya yang pergi koma <clears throat> an. Ini pergi. Nah. Nah, jadi makna seperti itu juga makna qaimun ala qayyumun ala yakni yahfazu alaiha seperti dalam surat Ar-Ra'd afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat ay yahfadu 'alaiha yani memelihara menjaganya mengawasinya tentunya yujaziha wa yuhasibuha terkait di situ itu makna mana qama bi qama ala Baik. <clears throat> nah, di sini menampilkan juga nah, wa'lam faedah dari terangan dari Ibnu Abil Iz dalam syarah Tahawiyah beliau menyebutkan wa'lam anna hadainil ismain dua nama ini ani al-hayyu al-qayyum madhkuran fil Quran ma'an fi salafi, suwarin kama taqaddam. Dua nama ini kata beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an di tiga tempat. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat <clears throat> Ali Imran dan dalam surat Taha. Kama taqaddam. Wahuma min a'zami asma'illahil husna. Dua nama ini termasuk diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna yang paling a'zam sampai disebutkan bahwa itulah ismullahil a'zam yang idza du'ya ajabah wa idza su'ila a'zam Itulah yang disebutkan dalam riwayat. Nama Allah Ismullahil A'zam itu yang kalau Allah dipanggil dengannya pasti Allah menyambut, mengabulkan. Ketika dia diminta dengan nama-nama tersebut, pasti dia memberi. Nah, di dalam Zadul Ma'ad jilid yang keempat yang khusus tentang Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim menyebutkan faedah dua nama ini untuk terapi untuk pengobatan. Yang punya kata beliau punya lahu ta'sirun ajib. Jadi antum lihat. Nah. ana enam kumpulkan tapi wallahu a'lam. lahu ta'thirun ajib. Karena nama Al-Hayah ini tadi. Iya, nah, juga Al-Qayyum. Nah, itu nanti silakan yang berminat. Karena lupa tadi. Yang jelas di jilid yang keempat yang memang khusus tentang Tibbun Nabawi. Baik, qala rahimahullah fa innahuma yatadammanani isbat sifatil kamal. Karena kedua nama ini dua nama yang mulia ini Al Hayyu Al Qayyum sampai disebutkan di dalam sebagian riwayat perbanyakan sering-sering minta ya hayu ya qayyum bahkan di dalam sebagian amaliyahnya wirid-wiridnya Syekhul Islam bin Taimiyah menyebutkan mereka yang rajin baca ya hayu ya qayyum 40 kali baina eh, dari setelah dia apa namanya adzan sampai salat subuh itu kata beliau insya Allah hatinya hidup berang bekas itu. Nah. nah. Ya, mungkin pengalaman beliau pribadi. Jadi bukan artinya apa ya kalau dibilang sunnah enggak, enggak ada keterangan dari. Tapi memang beliau men mungkin mencoba. Jadi kalau misalnya seperti itu ya tergantung juga ya, kebersihan dan apa namanya bagaimana hati masing-masing itu mendalami makna nak dua nama nama tersebut. Wala kedua nama ini mengandung menyiratkan pengisbatan sifat-sifat maha sempurna bagi Allah. yadullul qayyum dan Al-Qayyum menunjukkan kepada makna-makna azaliyah. Tadi yang disebutkan tadi kan makna-makna azaliyah la yazu la yazulu dawam. Menunjukkan pada makna-makna azali dan abadi. Azali masa lampau. Ya. Ya, tidak tidak bisa ditentukan kapan titik nolnya itu azali abadi seterusnya nah, ke depan Malah ya dulu alaihi lafzul qadim yang tidak ditunjukkan oleh makna lafaz al-qadim. Makanya al-qadim tidak masuk dalam asmaul al-asmaul husna. Kalau sekedar ikhbar menerangkan itu mungkin masih boleh. Tapi untuk menetapkan itu sebagai sifat apalagi nama harus lihat dalil karena makna apa? penentuan nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah, harus berdasarkan da dalil. Qala rahimahullah wa yadullu aidan ala kaunihi maujudan bi Kata-kata Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum itu menunjukkan pula bahwa keberadaannya adalah maujudan binafsihi. Ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mewujudkannya. Ini Allah. Wal qayyum ablagh minal qayyam. Wal qayyum ablagh minal qayyam. di sini di faedah istilahnya wal lughawiyah. Al waw aqwa minal alif. Al waw aqwa minal minal alif. wa yufidu qiyamahu binafsi dan menunjukkan faedah bahwa Allah berdiri dengan sendirinya. Nah, dalam sifat 13, sifat 20 itu kan ada disebut. dan Al-qiyamu bi nah, ini berdiri sendiri dari nama Al-Qayyum. Pernah belajar dulu ada sifat 20, sifat 13. Nah, tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah 13 Maturidiyah. Jadi sifat 20. Ada sifat-sifat Allah itu nah, banyak. Baik. Bittifaqil mufassir. Nah. Baik. Waqtiranuhu bil Hayi bergandengannya nama ini dengan al hayy kan kita pada awal disebutkan nama Allah itu secara terpisah satu-satu satu itu sudah mengandung keindahan, kesempurna, kesempurnaan. Ketika dia disebutkan bergandengan seperti ini, itu memberikan apa? Menampakkan kesempurnaan yang lebih dari kesempurnaan ketika dia masing-masing disebutkan terpi, terpisah. Nah, kata beliau rahimahullah, waqtiranuhu bil hayy yastalzim sa'ira sifatil kamal. Ketika digandengkan dengan sifat dengan nama al-hayy mengandung konsekuensi semua sifat-sifat maha sempurna wa yadullu ala dawamiha wa baqaiha yang menunjukkan kekekalan dan keabadiannya. Dan hilangnya atau tidak adanya naqs kekurangan dari sisi manapun. Azalan wa abadan, sejak dahulu dan selamanya. sejak dahulu dan selamanya. <clears throat> Karena al-hayah karena nama Allah al-hayy itu ya dulu ala sifatihi al-hayah al-kamilah. Iya kan? Karena nama Allah al-hayy yang menunjukkan sifatnya al-hayah mustalzimatun yani sifat hayah ini mustalzimatun li jami'i sifatil kamal berkonsekuensi mengandung semua sifat kesempurnaan karena ini kembali menunjukkan kepada sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala Wa ammal qayyum maka dia mutadammin kamal ghinah mengandung kesempurnaan sifat maha kaya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat maha kaya tidak butuh dan kesempurnaan sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala Kenapa dikatakan punya sifat maha sempur, maha kaya? Allah tidak membutuhkan sesuatu untuk mewujudkan, mewujudkannya. Dan tidak membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan wujudnya. Tidak membutuhkan sesuatu supaya tidak terganggu wujudnya. Tidak butuh. Kalau kita, keberadaan kita kan butuh sesuatu untuk tetap ada. Kenapa? Dengan apa? Istirahat. Tidur itu kan salah satunya. Dan tidur itu ada kesempurnaan. Kecuali di majelis. Ya. Nah, kecuali di majelis ilmu. Sinah. Itu bukan kesempurnaan. Nah. Nah, ini itu kesempurnaan ketika orang itu butuh istirahat, butuh tidur. Nah. nah. Tapi Allah tidak butuh yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah Maha Kaya Allah tidak butuh istirahat. Nah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Fala yahtaju ila ghairihi biwajhin minal wujuh. Dia tidak membutuhkan sesuatu pun dari sisi manapun untuk keperluan apapun. Untuk dia berdiri sendiri, kalau diartikan kiam itu al-qayyum itu berdiri sendiri, apalagi juga untuk mengatur makhluknya, mengendalikan mereka. Allah juga tidak butuh. Makanya Allah katakan dalam akhir ayat yang mulia ini, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat, tidak terbebani mengatur memelihara langit dan bumi. Maka serasilah kedua nama ini sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka layak sangat pantas ketika kita memahami ayat tersebut dengan nama yang tersitu disebutkan selain nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Aliyul Azim Allah juga sifat-sifat Allah yang lainnya kesempurnaan kekuasaan Allah bahwa nah lahu ma fis samawati wa ma fil ard miliknya kepunyaannya semua yang ada di langit dan di bumi Saking besarnya kekuasaan Allah. Tidak terbatas. Mutlak terhadap apapun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah. Kecuali dengan izinnya. Kenapa syafaat itu punya Allah? Syafaat itu punya punya Allah. Maka layak maka siapa yang membaca ayat ini di malam hari mau tidur dia akan dapatkan penjagaan sampai pagi. Baik. Nah ini disebutkan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Makna Al-Qayyum itu. Alladhi qama binafsihi wa qama bighairih. Dia berdiri sendiri dan juga mengatur yang lain. Dia mengawasi mereka, menjaga mereka. Wadalika itu mustalzimun li jami'il af'al. Dan itu mengandung konsekuensi semua perbuatan allati ittasafa biha yang Allah memiliki sifat dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah. Nah. Makanya diringkas di, di sebagian juga meringkas bahwa nama al-haya al-hayu mengandung sifat al-haya itu kembali menunjukkan itu menunjukkan kepada sifat zatiah Allah yang maha sem maha sempurna yang mengandung konsekuensi semua sifat sifat zatiah yang maha sempurna itu kembali kepada makna bagi nama yang apa yang makna yang ditunjukkan oleh nama al-haya sifat al-ilm sifat al-kalam Allah itu mutakallim sifat qudrah sifat izzah nah sifat rahmah tidak tersentuh oleh kekurangan dari sisi manapun. Kemudian Al-Qayyum yang dia berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya tidak butuh kepada yang lain. Menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk mewujud untuk wujud di alam ini, untuk bisa eksis di alam ini, untuk mempertahankan keberadaannya dan dia tidak butuh kepada siapapun untuk mengatur urusan makhluknya. Baik, nah itu diantara dua apa namanya beberapa pengertian nama Allah Al Hayyu Al Qayyum. Hmm. Baik, sekarang apa faedahnya? قال رحمه الله طيب، جندر رشيا لما قال رحمه الله نعم. وقد تهجت ابن القيم رحمه الله seperti yang disebutkan tadi yang eh, nanti bisa lihat di dalam kitab apa namanya jilid keempat atau di dalam Zadul Ma'ad yang di sini beliau ringkas asar doa bihadainil ismail mengimani nama tersebut membuat kita yakin dengan kesempurnaan zat Allah dan perbuatannya disebutkan oleh beliau itulah hutaat enam asarun azim dan fi daf'i ma yuntabu al-insanu min kurabin aw hammin aw shiddah. Asar yang luar biasa yang didapatkan oleh seseorang ketika dia berdoa dengan dua nama ini. Wa fihi wa fi ta'thir qawlihi ta'ala eh, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dalam doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif untuk menghilangkan penyakit itu punya keterkaitan yang sangat indah, sangat hebat fa inna sifat al haya karena sifat al haya itu mengandung semua sifat sifat maha sempurna yang memang mungkin konsekuensinya demikian sedangkan sifat payumiyah itu menghimpun semua sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam hal perbuatan. Nah, itu diantara intinya. Sehingga apa orang itu ketika dia betul-betul minta pertolongan kepada Zat yang maha sempurna, kekuasaannya, kekuatannya, rahmatnya, dan maha sempurna dalam perbuatannya. Tidak ada yang salah. Kalau mengobati pasti akan hilang penyakit tersebut, menyelamatkan ya. Walihada karena ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba. Oleh karena itulah dua nama ini akan apa dikatakan sebagai nama Allah yang paling agung. Nah. Al hayatut tamah, nah, kehidupan yang nah, hidup yang maha sempurna itu itu lawan bagi semua rasa sakit dan penyakit. Nah, hayah yang sempurna itu lawan dari rasa sakit dan penyakit. Maka mintalah kepada zat yang maha hidup. Yang maha sempurna hidupnya. Karena kita pun diberikan kehidupan yang sempurna dalam artian jauh dari dari penyakit. Nah, fakamalul qayyumiyah li kamalil hayah. Kesempurnaan qayyumiyah itu karena kesempurnaan sifat hidup tersebut. Nah. nah, dengan sifat zatiyah yang maha sempurna ini, maka perbuatan-perbuatan pun juga sempurna sempurna. Maka dikatakan wal qayyum la yata'adzaru alaihi fi'lun mumkin al nah, nama Allah al qayyum itu menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan-perbuatan yang mungkin Allah lakukan itu yang sulit bagi Allah. Maka ketika seorang itu bertawasul berdoa kepada ini karena dia beriman kepada Allah tentunya dia akan bertawasul kepada Allah untuk menghilangkan lawan dari kehidupan tadi. Nah, nah menghilangkan hal-hal yang merugikan akibat perbuatan satu perbuatan ataupun tindakannya. Nah, nah ini dari sisi dari sisi itu. Sempurnanya haya nah, itu Nah, Ya, dan sempurnanya qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala itu punya pengaruh yang kuat di dalam menghilangkan lawan dari keduanya. Ya, hal-hal yang merugikan kehidupan kita ya, yang bermudarat akibat perbuatan-perbuatan satu tindakan, nah itu nah akan hilang jika seorang itu mengimani nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum dan senantiasa ber tawasul kepada Allah dengan dua nama nama tersebut. Tapi ini memang beliau ceritakan ini karena sudah pernah mengalaminya. Ya, dan di dalam riwayat juga memang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa minta kepada Allah dengan menyebut nama nama ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dal Jalali wal Ikram dalam riwayat yang lain. Nah, wallahu alam Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan dua nama Allah Al Hayyu Al Qayyum. Insyaallah nama berikutnya kita lanjutkan dengan Al Khaliq wal Khallaq. Al Khaliq wal Khallaq. Dua nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti termasuk di situ Al-Khaliq, Al-Khal, Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Bari. Nah, ini empat nama ini semuanya maknanya sama-sama boleh kita katakan maha mencipta. Tapi ternyata sebagian ulama menyebutkan bahwa masing-masing berbeda. Insya Allah kita lihat pada kesempatan yang akan datang empat nama al khalaq al khaliq al bari al musawwir wallahu a'lam bissawab ilahuna subhanakallah